Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah dan diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan Dan juga curahkan Kepada Rasulullah SAW Keluarga beliau Para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan kita sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini adalah tentang penjelasan rukun iman yang keenam yaitu al-iman bil qadari khairihi wa syarrih beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk beriman dengan takdir adalah salah satu dari rukun iman yang enam sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda al imanu antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi iman adalah engkau beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, untuk minabil bil qadari khairihi wa Dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk dan tidak sempurna keimanan seseorang kecuali dengan beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-qadha dan juga al-qadar apabila disebutkan salah satunya maka mencakup yang lain apabila dikatakan al-imanu bil qadar beriman dengan qadar maka ini mencakup beriman dengan qada demikian pula sebaliknya dan apabila disebutkan dalam satu tempat maka sebagian ulama ada yang membedakan bahwasanya al-qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadi. Adapun al-qadha adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah terjadi. Ini adalah perbedaan antara qadha dan juga qadar menurut sebagian ulama. Namun apabila disebutkan salah satu al-qadar maupun al-qadha maka ini mencakup kedua-duanya. Orang-orang Quraisy sebagian mereka pernah ada yang datang kepada Rasulullah SAW dan mendebat beliau di dalam masalah qadar. Akhirnya Allah Subhanahu wa menurunkan ayat Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim Dhuku massa saqar Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar Pada hari di mana mereka akan diseret di dalam neraka di atas wajah-wajah mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Dzuqu massa Rasakanlah azab dari neraka. Kemudian Allah mengatakan, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan takdir Dan Allah SWT berfirman Di dalam ayat yang lain Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira Dan Allah SWT Dialah yang telah menciptakan segala sesuatu Dan mentakdirkan Dan Allah berfirman Wa kana amrullah qadaran maqdura dan sesungguhnya urusan Allah Subhanahu wa taala adalah takdir yang sudah ditakdirkan. Ini menunjukkan kepada kita semuanya tentang kewajiban beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara beriman dengan takdir? Cara beriman dengan takdir yang pertama adalah beriman dengan ilmu Allah Beriman dengan ilmu Allah SWT Yang meliputi segala sesuatu Allah mengetahui apa yang sudah terjadi yang sedang terjadi maupun yang belum terjadi Allah mengetahui itu semua mengetahui segala sesuatu yang ada dan yang tidak ada Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang mungkin. Tidak ada akan tapi dia mungkin ada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara-perkara yang mustahil. Yang mungkin terjadi dan juga mustahil terjadi semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya mengetahui rezeki-rezeki makhluknya ajal-ajal makhluknya bahkan Allah SWT mengetahui siapa di antara kita yang akan masuk ke dalam surga dan siapa di antara kita yang akan masuk ke dalam neraka Semuanya di bawah ilmu Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sedikit pun yang luput dari ilmu Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma." Yang demikian itu supaya kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk melakukan segala sesuatu dan bahwasanya Allah swt ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah juga berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan di sisinya ada kunci-kunci ilmu gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Di antaranya adalah Kapan terjadinya hari kiamat Di mana seseorang akan meninggal Apa yang akan diperbuat oleh seseorang Maka ini adalah termasuk Kunci-kunci ilmu gaib Yang tidak mengetahuinya Kecuali Allah SWT وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Dan Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di daratan maupun di lautan. Makhluk yang ada di daratan dengan berbagai jenisnya, jumlahnya, apa yang mereka lakukan, kapan si lahir, kapan si meninggal. Maka semuanya itu di bawah ilmu Allah swt. Demikian pula apa yang ada di bawah lautan. Makhluk yang begitu banyaknya di sana yang tidak bisa menghitungnya kecuali Allah. Maka semuanya di bawah ilmu Allah wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha dan tidaklah jatuh sebuah daun kecuali Allah mengetahui jatuhnya daun tersebut daun yang ringan yang apabila jatuh hampir suaranya tidak terdengar Jatuhnya daun tersebut Kapan jatuhnya Sebabnya karena apa Jatuh pada hari Fulan Pada bulan sekian Pada jam sekian, detik sekian Jatuhnya di sebelah mana Maka Allah SWT mengetahui itu semua tidak ada yang samar Dari Allah SWT Wala habbatin Fi dhulumatil ard Dan tidak pula Biji-bijian Yang ada di dalam bumi Dan betapa banyak biji-bijian yang ada di dalam bumi Yang ditanam oleh petani atau yang ada secara alami maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan biji-biji tersebut jumlahnya berapa kapan akan tumbuh maka semuanya itu diketahui dan tidak lupa dari ilmu Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah berfirman wala ratabin wala yabisin illa fi kitabim mubin dan tidak ada sesuatu yang basah maupun yang kering kecuali semuanya itu ada di dalam lauhul mahfuz tertulis semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW bersabda ma minkum min nafsin illa waqad ulima manziluha minal jannah wan nar Tidak ada salah seorang di antara kalian kecuali sudah diketahui tempatnya di dalam sorga atau di dalam neraka. Kita semuanya baik laki-laki maupun wanita Semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat kembali kita kelak? Di dalam neraka atau di dalam surga? Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berbaik sangka kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah memberikan taufik kepada kita untuk mengucapkan kalimat syahadat dan beriman kepadanya beriman kepada rasul-rasulnya beriman kepada para malaikat beriman dengan kitab beriman dengan hari akhir dan juga beriman dengan takdir kita berbaik sangka kepada Allah semoga Allah SWT menjadikan kita semuanya termasuk penduduk surga di antara cara beriman dengan takdir Allah SWT yang kedua adalah beriman bahwasanya Allah Swt telah menulis segala sesuatu. Tidak ada yang terjadi di permukaan bumi ini kecuali semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in fi imamin mubin dan kamilah yang akan menghidupkan orang-orang yang meninggal dan kami telah menulis apa yang sudah mereka perbuat dan juga apa yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu telah kami ihsa, telah kami hitung fi imamin mubin yaitu di dalam Lauhul Mahfuz. Rasulullah SAW bersabda, "Katab Allah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alf sanah." Allah Subhanahu wa taala menulis takdir-takdir makhluk-makhluknya 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi semua takdir mulai dari rezeki seseorang ajal seseorang amalan seseorang maka itu semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala kapan 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi dan langit dan bumi sudah diciptakan sejak lama dan takdir sudah ditulis sebelumnya selama 50 ribu tahun bukan 10 tahun 50 tahun atau 500 tahun tetapi 50 ribu tahun sudah ditakdirkan oleh Allah SWT sudah ditulis si fulan akan lahir pada tanggal sekian jam sekian dan akan mendapatkan rezeki selama hidupnya sekian ton beras, sekian liter air, sekian miliar rupiah dan dia akan meninggal pada tanggal sekian. Dengan sebab ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diciptakan. Bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kataballah al khalaiq Allah sudah menulis semua takdir makhluk-makhluknya kita sebagai seorang yang beriman maka hendaknya kita beriman bahwasanya Allah SWT sudah menulis itu semuanya kemudian yang ketiga di antara cara beriman dengan takdir adalah beriman bahasanya segala sesuatu yang terjadi adalah dengan masyiah dan juga kehendak dari Allah SWT Apa yang terjadi di permukaan bumi adalah dengan masyiah dan kehendak Allah apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak mungkin terjadi berkata Imam Syafi'i ma syi'ta kana wa illam nasya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun apa yang engkau kehendaki ya Allah Pasti terjadi Meskipun kami tidak menghendakinya Dan apa yang kami kehendaki Apabila engkau tidak menghendakinya Maka tidak mungkin terjadi Semua Yang kita lihat Yang kita dengar Yang kita rasakan Adalah dengan kehendak Allah SWT bergeraknya sesuatu Diamnya sesuatu Maka semua itu dengan kehendak Allah Tiang yang diam Dia tidak diam Kecuali dengan kehendak Allah Angin yang menerpa kita Tidak akan sampai kepada kita kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin di dunia ini ada sesuatu di luar dari kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun Sungguhnya perkara Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki sesuatu adalah mengatakan kun terjadilah fayakun maka sesuatu tersebut akan terjadi Bahkan Seseorang mendapatkan hidayah juga dengan, dengan kehendak Allah dan seseorang tidak mendapatkan hidayah juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki akan dijadikan seluruh manusia ini semuanya mendapatkan hidayah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah SWT melakukan apa yang dikehendakinya dengan hikmah yang diketahui oleh Allah SWT Allah SWT berfirman Walau sya'a rabbuka La man fil ardi Kulluhum jami'a Seandainya Rabbmu menginginkan Niscaya seluruh Makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini akan beriman semuanya. Allah mampu untuk menjadikan mereka semuanya beriman. Tapi Allah Subhanahu wa taala yahdi man yasha wa yudhillu yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki karena sebab perbuatan yang dia lakukan. Di antara cara beriman kepada takdir yang keempat adalah beriman bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaan Allah dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu. Menciptakan seseorang dan juga amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian dan juga menciptakan apa yang kalian kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Allahu khaliqu kulli syai'." wa huwa ala kulli syai'in Allah khaliqu kulli menciptakan segala sesuatu menciptakan apa yang ada di langit yang ada di bumi menciptakan manusia jin angin udara dan juga apa yang mereka kerjakan semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, Inna "Innallaha khaliqu kulli sani'in wa san'atah." Allah SWT dialah yang telah menciptakan kullu sani' setiap pelaku dan juga apa yang dia lakukan. Tidak ada sesuatu di dunia ini, di alam semesta ini selain Allah yang bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua harus kita yakini. Kita beriman bahwasanya segala sesuatu selain Allah adalah makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dan tidak mendolimi hamba-hambanya di dalam takdirnya. Wa ma kana rabbuka lil 'abid. Dan tidaklah Tuhanmu mendolimi hamba-hambanya. Kita harus meyakini bahwasanya apa yang Allah takdir, takdirkan untuk kita, untuk keluarga kita dan juga untuk semua manusia tidak ada kezaliman di dalamnya. Yang ada adalah keadilan atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW Allahumma inni abduka Ibnu abdika Ibnu amatik Nasiyati biyadik Madin fiyya hukmuk Adlun fiyya qadha'uk Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah Ya Allah Sesungguhnya aku adalah hambamu dan anak dari hamba laki-lakimu dan anak dari hamba wanitamu nasihati biadik ubun-ubunku ada di tanganmu ya Allah kemudian beliau mengatakan madin fiyya hukmuk hukummu keputusanmu berlaku pada diriku Artinya apa yang Allah putuskan Untuk diriku, untuk diri kita Pasti akan terjadi Tidak mungkin bisa kita tolak Kemudian beliau mengatakan Adlun fiyya Qadha'uk Dan qadha'mu ya Allah Takdirmu ya Allah Itulah adalah adil adalah adil dan tidak ada kezaliman sedikit pun di dalamnya. Beliau mengatakan, "Ma'zin fiyya hukmuk." Takdir Allah, keputusan Allah pasti akan terjadi. Ini menunjukkan tentang iman dengan takdir. Dan ucapan beliau, "Adalun fiyya qada'uk." Adil ketentuanmu menunjukkan bahwasanya takdir Allah Swt semuanya adalah adil. Artinya tidak ada kezaliman di dalam takdir Allah Swt. Takdir Allah berupa keadilan atau berupa fadl yaitu anugerah dan tambahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara beriman dengan takdir adalah tidak boleh seseorang berdalil dengan takdir untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang berdalil dengan takdir untuk berbuat maksiat kepada Allah. Allah SWT telah mencela orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW karena mereka berdalil dengan takdir untuk membolehkan kesyirikan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allah ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'." Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim hatta dzaqu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya akan berkata orang-orang musyrikin orang-orang musyrik apa yang mereka katakan lau Allahu ma asyrakna wala abauna ketika mereka dilarang untuk berbuat syirik dan diperintahkan untuk bertauhid menyembah Allah SWT semata maka mereka mengatakan seandainya Allah menghendaki niscaya kami tidak berbuat syirik. Seandainya Allah menghendaki niscaya kami tidak akan berbuat syirik. Demikian pula bapak-bapak kami. Mereka berdalil dengan takdir untuk mengatakan bahwa saya syirik ini diperbolehkan. Mereka mengatakan seandainya Allah menghendaki niscaya kami tidak akan berbuat syirik demikian pula bapak-bapak kami tidak ada di antara mereka yang berbuat syirik wala haramna min syai' dan niscaya kami tidak akan mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang musyrikin tersebut berdalil dengan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk membolehkan kemaksiatan mereka kepada Allah. Maka Allah mengatakan kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta daqu ba'sana. Kata Allah demikianlah orang-orang musyrikin sebelum mereka juga mendustakan mereka mendustakan Rasul mendustakan syariat dengan berdalil dengan takdir. Apa yang mereka rasakan? Hatta bak sana Dan akibat dari perbuatan mereka adalah merasakan azab dari Allah SWT hatta daku Hatta sana Menunjukkan bahasanya beriman atau berdalil dengan takdir untuk membolehkan kemaksiatan, membolehkan kesyirikan. Pertama itu adalah jalannya orang-orang musyrikin. Kemudian yang kedua, hal tersebut tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sebelum mereka berdalil dengan takdir untuk membolehkan kesyirikan akhirnya mereka mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala diceritakan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada seorang pencuri yang ditangkap Kemudian ketika dia mau dipotong, maka dia berkata kepada Umar, "Aku telah mencuri dengan takdir Allah." Artinya aku mencuri semua ini adalah dengan takdir Allah Maksudnya dia ingin Berdalil dengan takdir untuk lepas dari hukuman tersebut. Kemudian Umar bin Khattab Radhiallahu Anhu mengatakan dan kami memotong tanganmu juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Engkau mencuri dengan takdir Allah dan kami memotong tanganmu dengan takdir Allah. Jadi di antara cara beriman dengan takdir adalah tidak boleh kita beriman, tidak boleh kita berdalil dengan takdir untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara cara beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengambil sebab cara beriman dengan takdir Allah adalah seorang mukmin, seorang muslim dan juga seorang muslimah kalau dia beriman dengan takdir Allah SWT Maka dia diperintahkan Untuk mengambil sebab karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan musabab dan juga menciptakan sebab. Allah mentakdirkan manusia memiliki anak dan Allah membuat sebabnya. Allah mentakdirkan seseorang mendapatkan rezeki dan Allah juga mentakdirkan sebabnya Allah mentakdirkan kesembuhan dan Allah juga yang menciptakan menentukan sebab dari kesembuhan tersebut oleh karena itu seorang muslim apabila dia beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala maka dia diperintahkan untuk mengambil sebab dalam masalah rezeki dalam masalah keselamatan dalam masalah kesembuhan maka Allah SWT memerintahkan kita untuk mengambil sebab di dalam masalah rezeki Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wa wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun." Apabila sudah selesai salat Jumat, fantashiru fil ard. Maka hendaklah kalian berpencar di permukaan bumi wabtaghu min fadlillah dan carilah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah untuk mencari rezeki. Setelah kita menunaikan ibadah salat Jumat, maka diperbolehkan kita berpencar di permukaan bumi ini untuk mencari karunia dan juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah rezeki Kita diperintahkan untuk mengambil sebab Rasulullah SAW bersabda Lau annakum tawakkaluna ala Allah Haqqa tawakkulih La ruziktum kama yurzakut tair Taghdu himasan wa taruhu bitanan Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana burung-burung diberikan rezeki mereka pergi pagi dalam keadaan lapar kemudian pulang dalam keadaan kenyang Allah Rasulullah SAW mengatakan Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Dengan sebenar-benar tawakal Bagaimana sebenar-benar tawakal? Dengan cara mengambil sebab Karena di sini beliau SAW mengatakan Seperti seekor burung Yang mereka meninggalkan sarangnya di pagi hari dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Dan ini yang dinamakan dengan tawakal. Burung untuk bisa kenyang dan mendapatkan rezeki dia harus meninggalkan sarangnya. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ini adalah sebenar-benar tawakal. Para nabi dan rasul mereka dahulu bekerja Nabi Daud alaihissalam Beliau tidak pernah makan Kecuali dari hasil usaha beliau Tidak pernah beliau memakan Pemberian orang lain Min amali yadihi Dari hasil usaha Dari hasil keringat beliau sendiri Bahkan ada sebagian nabi yang pekerjaannya adalah sebagai tukang kayu. Demikian pula Rasulullah SAW bekerja dari hasil usaha beliau. Beliau pernah sebagai sebagai seorang pedagang dan juga pernah sebagai seorang penggembala kambing baik untuk keluarganya maupun untuk orang-orang Quraisy saat itu. Padahal mereka para nabi dan rasul adalah orang yang paling memahami tentang takdir Allah SWT Paham dan mengerti bahasanya Allah telah mentakdirkan segala sesuatu Mengetahui segala sesuatu menulis segala sesuatu dan mereka memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk mengambil sebab. Demikian pula di dalam hal keselamatan ajal dan juga kematian memang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk mengambil sebab bagaimana supaya diri kita selamat. Rasulullah SAW ketika beliau berhijrah ke kota Madinah maka beliau mengambil berbagai sebab yang bisa mendatangkan keselamatan bagi beliau. Beliau pergi sembunyi-sembunyi di malam hari. Kemudian mengambil jalan yang lain dari biasanya mencari seorang petunjuk jalan, penunjuk jalan. Padahal beliau tahu bahwasanya semuanya yang namanya mudarat, manfaat, kematian sudah ditakdirkan oleh Allah swt. Tapi beliau memahami bahwasanya sebagai seorang hamba, seorang muslim diperintahkan untuk mengambil sebab. Demikian pula ketika berperang Beliau membawa senjata Memakai pakaian perang Mengatur strategi Semuanya itu adalah untuk mengambil sebab kemenangan Keselamatan Padahal beliau SAW dan juga para sahabat Radul anum Paling memahami Tentang masalah takdir Kemenangan Kematian Pertolongan Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah SWT Tapi mereka diperintahkan untuk mengambil sebab Demikian pula seseorang ingin sembuh dari penyakitnya maka dia diperintahkan untuk mengambil sebab supaya dia bisa sembuh dari penyakit Rasulullah SAW bersabda ibadallah tadawaw wala tadawaw bil haram seorang hamba diperintahkan untuk mengambil sebab dengan cara berobat supaya mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dilarang untuk berobat dengan obat-obatan yang haram. Suatu kisah yang terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau ketika beliau radhiyallahu anhu bersama para sahabat dan juga pasukannya menuju ke negeri Syam. Sebelum sampai ke negeri tersebut, mereka mendengar bahwasanya telah terjadi taun yang mengerikan di kota Syam. Banyak orang yang meninggal setiap harinya diakibatkan taun tersebut yaitu tersebarnya wabah penyakit. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta pendapat dari para sahabat Beliau kumpulkan orang-orang muhajirin Kemudian dikumpulkan orang-orang ansar Kemudian dikumpulkan orang-orang yang masuk Islam Ketika dibukanya kota Mekah Dan mereka berselisih pendapat ada di antara mereka yang mengatakan kita terus dan kita bertawakal kepada Allah kalau Allah mengendaki kita terkena musibah, terkena penyakit, maka akan terkena dan kalau tidak maka tidak akan terkena kita. Dan ada sebagian di antara mereka mengatakan kita kembali ke Madinah dan tidak maju ke depan. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengambil pendapat yang kedua untuk kembali ke kota Madinah. Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu yang ketika bermusyawarah beliau tidak ada di tempat karena satu keperluan. Kemudian ketika dia mengetahui bahwasanya Umar bin Khattab radhiallahu anhu dan seluruh pasukan akan kembali ke kota Madinah, maka dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda إذا سمعتم به بأرض فلا fala عليه وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda apabila terjadi taun di sebuah daerah apabila kalian mendengar tersebar taun di sebuah daerah maka janganlah kalian memasuki daerah tersebut dan apabila terjadi di sebuah daerah sedangkan kalian di dalam daerah tersebut maka janganlah kalian keluar dari daerah tersebut karena lari dari taun tersebut. Orang yang berada di luar maka tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam daerah yang telah terjadi taun di daerah tersebut. Sesuailah ijtihad Umar saat itu dengan sabda Rasulullah SAW yang menunjukkan kepada kita bahwasanya kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk mengambil sebab kalau kita mengetahui di sebuah daerah tersebar ta'un maka tidak boleh kita memasuki daerah tersebut apabila seorang muslim dan juga muslimah diperintahkan untuk mengambil sebab-sebab untuk mendapatkan kebaikan di dunia mendapatkan keselamatan, kesembuhan, rezeki maka mereka juga diperintahkan untuk mendapatkan kebaikan di akhirat keselamatan di akhirat, keberuntungan dan juga kesuksesan di akhirat ada sebabnya. Apabila kita diperintahkan untuk mengambil sebab untuk mendapatkan kebaikan di dunia, maka ketahuilah bahwasanya kita juga diperintahkan untuk mengambil sebab keselamatan di akhirat dan sebab mendapatkan keselamatan di akhirat adalah dengan beriman beramal soleh dan juga menjauhi larangan-larangan Allah swt. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda I'malu Fakullun muyassarun Lima khuliqalah hendaklah kalian beramal beramalah beramal solehlah fakullun muyassarun lima khuliqa maka setiap dari kita akan dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang dia diciptakan untuknya kita diperintahkan untuk beramal beriman mengambil sebab keselamatan kita di akhirat. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang faedah-faedah yang bisa kita ambil dari beriman dengan takdir. Dan sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan, maka silahkan ditulis dengan kertas dan diajukan ke depan. Dan bagi yang belum memiliki kertas Maka silakan mengambil kertasnya di depan Banyak faedah yang bisa kita ambil Dari beriman Dengan takdir Allah SWT Apabila seorang mukmin Beriman dengan takdir Yang baik maupun yang buruk maka dia akan merasakan nikmatnya akan merasakan anugerah yang Allah berikan dengan takdir tersebut apabila dia mendapatkan takdir yang baik mendapatkan rezeki yang luas mendapatkan kemudahan dalam sebuah masalah atau takdir baik yang lain apabila dia beriman dengan takdir dan mengingat bahasanya ini adalah dengan ilmu Allah dan sudah ditulis oleh Allah Swt dan terjadi rezeki ini dengan kehendak dari Allah dan yang menciptakan adalah Allah Swt maka yang pertama dia akan bersyukur. Bersyukur hanya memuji kepada Allah dan tidak menisbahkan rezeki tersebut kepada selain Allah swt. Kemudian yang kedua, apabila dia beriman dengan takdir bahwasanya kebaikan tersebut adalah dengan takdir Allah swt maka ini akan membawa dirinya untuk bertawadhu yaitu merendahkan dirinya merendahkan hatinya di hadapan yang lain dia mendapatkan rezeki dan mengetahui bahasanya adalah dari Allah dengan kehendak Allah dan sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala maka untuk apa saya menyembungkan diri kepada orang lain Semuanya sudah dengan takdir Allah Kemudian kita Tahun ini untuk melakukan ibadah haji Adalah kebaikan dari Allah SWT Apabila kita merenungi bahwasanya itu adalah dengan takdir Allah SWT dan sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dan terjadi dengan kehendak Allah maka kita akan bersyukur semuanya ini adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan kita memuji kepadanya tidak menisbahkan kenikmatan tersebut kepada orang lain dan kita akan rendah hati di hadapan manusia yang lain ini semua terjadi dengan takdir Allah bukan atas usaha saya semata. Kalau Allah mengendaki ini saya akan dijadikan saya tidak bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Demikian seorang muslim merasakan kenikmatan ketika dia beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan dia hidup sebagai seorang yang rendah hati, berakhlak baik dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya kenikmatan Islam, kenikmatan iman. Ini adalah kenikmatan yang paling besar yang patut bagi seorang muslim dan juga muslimah memuji Allah dalam setiap waktu dengan kenikmatan Islam dan juga kenikmatan iman ini. Kalau Allah mengendaki, niscaya kita akan dijadikan termasuk orang-orang yang kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditutup hati kita untuk mengikuti agama ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita memberikan kita kenikmatan Islam dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia bagi semua orang bagi orang yang dicintai dan yang tidak dicintai orang kafir pun orang musyrik semuanya diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala Bahkan terkadang Kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada mereka Jauh lebih besar Daripada kenikmatan dunia Yang Allah berikan kepada kita Akan tetapi Allah SWT Tidak memberikan kenikmatan hidayah kepada Islam Kecuali kepada orang yang Allah cintai Apabila seorang muslim merenungi hal ini Maka akan menjadikan dia bersyukur Karena Allah SWT telah memilih dia Di antara jutaan miliaran manusia Untuk bisa mengatakan La ilaha illallah Untuk bisa mengatakan Ashadu anna Muhammad dan Rasulullah memilih dia untuk bisa membaca Al-Quran memilih dia untuk dijadikan orang yang tunduk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah kenikmatan yang patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu. Di antara faedahnya apabila seseorang terkena takdir yang buruk dan dia menyadari bahwasanya itu adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang terkena musibah baik yang menimpa dirinya atau menimpa hartanya atau menimpa kehormatannya dan dia menyadari bahwasanya adalah, adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala maka yang demikian itu akan membawa dia untuk bersabar Ini sudah ditulis oleh Allah SWT Dan diketahui oleh Allah SWT Dan pasti akan terjadi Tidak mungkin kita lari Maka kewajiban dia adalah bersabar Bersabar Dengan takdir tersebut Dan tidak terlalu menghabiskan waktunya dengan bersedih hati atau bahkan melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia beriman bahwasanya itu adalah dengan takdir Allah dan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim maka dia bersabar dan yakin bahwasanya ini semua adalah dengan hikmah dan kebijaksanaan dari Allah Swt. Dan dia mengoreksi dirinya Mungkin semua itu terjadi Adalah karena dosa Dan kesalahan yang dia lakukan Sehingga Allah SWT menginginkan supaya kita sadar mau kembali kepada Allah dan cepat bertobat dan bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim." Tidaklah menimpa sebuah musibah kecuali itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua musibah musibah yang besar yang menimpa sebuah daerah musibah yang kecil yang menimpa perorangan maka itu semua tidak terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala tidak terjadi kecuali dengan kehendak dan juga izin Allah Subhanahu wa taala Siapa yang beruntung? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan barang siapa yang percaya dan beriman kepada Allah, maka Allah SWT akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada hatinya. Sebagian salah mengatakan ini adalah seseorang tusibuhu musibah yang ditimpa musibah fayalamu annaha min indillah fayasbir wa yahtasib ini adalah seseorang yang tertimpa musibah kemudian dia mengetahui bahwasanya ini adalah dari sisi Allah ini adalah dengan kehendak Allah fayasbir wa yahtasib maka akhirnya dia bersabar dan dia berihtisab yaitu meminta pahala dari Allah dengan musibah yang menimpanya ini adalah di antara faedah beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ketika dia tertimpa kebaikan mendapatkan kebaikan bersyukur kepada Allah dan ketika dia tertimpa kejelekan musibah urusan yang rumit maka dia bersabar ketika dia bersyukur dapat pahala dan ketika dia bersabar juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya apakah dia ditimpa suatu yang baik ataupun yang buruk dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan ini tidak didapatkan kecuali orang-orang yang beriman dengan takdir Rasulullah SAW bersabda Ajaban li amril mu'min Inna amrahu kullahu lahu khair Sungguh mengherankan Urusan orang yang beriman Karena semua perkaranya Adalah baik bagi dirinya Walisa dhalika illa lil mu'min dan yang demikian itu tidak didapatkan kecuali bagi orang yang beriman. Kemudian beliau mengatakan in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Apabila dia ditimpa musibah perkara yang buruk, apabila dia ditimpa kebaikan perkara yang membahagiakan dan juga menyenangkan, syakara maka dia bersyukur fakana khairallah maka yang demikian itu adalah baik bagi dirinya wa in asabathu dharra sabara fakana khairallahu dan apabila dia ditimpa sebuah kejelekan sebuah keburukan sebuah musibah maka dia akan bersabar dan yang demikian itu adalah lebih baik bagi dirinya. Dan ini semua kata beliau tidak didapatkan, tidak dirasakan kecuali bagi orang-orang yang beriman. Di antara faedah seseorang beriman dengan takdir adalah dia menjadi orang yang hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakal menyerahkan dirinya kepada Allah mengetahui bahwasanya manfaat dan juga mudarat tidak terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan urusannya menyerahkan dirinya menyerahkan keluarga dan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakal hanya kepada Allah dan meyakini bahwasanya manfaat dan juga mudarat adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang atau semua manusia bisa memberikan mudarat kepada kita kalau Allah tidak menghendaki dan tidak mungkin semua manusia bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak ketahuilah bahwasanya seandainya semua manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu ingin memberikan uang, memberikan rezeki, memberikan manfaat, faedah kepadamu niscaya mereka tidak bisa memberikan manfaat faedah tersebut kecuali apabila sudah Allah takdirkan. Kecuali sudah Allah takdirkan. Tidak mungkin perusahaan bisa menggaji kita kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin pemerintah bisa menggaji kita sebagai seorang pegawai negeri kecuali dengan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala mereka adalah sebab adapun yang memberi yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu dia tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah yang telah memberikan dia dan tidak bertawakal kepada sebab-sebab tersebut pembeli adalah sebab perusahaan adalah sebab pemerintah yang menggaji kita adalah sebab. Maka seorang muslim yang beriman dengan takdir Allah SWT Bertawakal hanya kepada Allah Yang telah memberikan Dan tidak bertawakal kepada sebab-sebab tersebut Sehingga apabila hilang sebab-sebab tersebut Dia tidak takut Dan tidak khawatir tidak takut dengan pensiun Tidak khawatir Dengan tingginya atau naiknya harga barang Tidak khawatir dengan berkurangnya pembeli Tidak khawatir dengan Banyaknya toko yang bermunculan di sekitarnya Dengan menjual barang yang sama Karena dia bertawakalnya hanya kepada Allah Allah SWT yang akan memberi saya Seandainya Allah menutup sebuah pintu rezeki Niscaya Allah SWT akan membuka pintu-pintu rezeki yang lain Dan tidak mungkin kita meninggal Kecuali setelah rezeki yang terakhir yang Allah takdirkan Itu sampai kepada kita Maka bagaimana orang yang seperti ini akan takut Dengan masa depan Orang yang seperti ini akan menjadi orang yang kuat Optimis Dan menghidupi Menghadapi kehidupan ini Dengan sikap yang baik Kemudian beliau SAW mengatakan Walau annahum istama'u Ala ayyadurruka bisyai'in Lam yadurruka Illa bisyai'in Qad katabahu Allahu alaik dan seandainya mereka Berkumpul semuanya Untuk memudarati kamu Yang satu membawa pedang Satunya membawa tembak Satunya membawa tombak Semuanya ingin memudarati kamu Niscaya mereka tidak bisa Memudarati kamu Kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tulis sebelumnya tidak mungkin mereka bisa memudarati kita kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak takdirkan seseorang meninggal meskipun semua manusia sudah berusaha nisa tidak ada yang bisa memudaratinya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhum Dahulu kala mereka adalah terkenal orang yang sangat pemberani ketika berjihad. Karena mereka punya semboyan sabda Nabi sallallahu alaihi "Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Apa yang menimpamu maka tidak mungkin akan luput darimu dan apa yang luput darimu maka tidak mungkin akan menimpamu. Mereka berperang sesuai dengan perintah Allah swt berjihad dan mereka adalah orang yang sangat pemberani dan beriman dengan takdir. Tidak mungkin musuh bisa memudarati apabila tidak Allah takdirkan. Dan tidak mungkin dia bisa lari dari kematian tersebut kalau memang sudah Allah takdirkan. Dan mereka mendidik anak-anak mereka dengan hadis-hadis Nabi SAW dan dengan iman dengan takdir. Sehingga di zaman dahulu banyak para pemuda di antara para sahabat Nabi SAW yang umur mereka masih kecil Bahkan ada di antara mereka yang belum dewasa Datang kepada Rasulullah SAW Meminta supaya diukutkan perang Tapi Rasulullah SAW Pada asalnya tidak mengizinkan mereka Kecuali beberapa orang saja Yang memang setelah dites Dia mampu untuk berperang Ada di antara mereka Yang pandai memanah dan ada di antara mereka yang kuat dan pandai bergulat. Padahal umur mereka saat itu masih kecil, belum dewasa. Setelah dites oleh Rasulullah SAW dan mereka memiliki kemampuan, baru setelah itu diperbolehkan mereka untuk ikut berperang. Demikianlah Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum mendidik mereka, diri mereka dan juga mendidik anak-anak mereka untuk beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan arkanul iman rukun-rukun iman yang jumlahnya ada enam yang kewajiban bagi seorang mukmin dan juga mukminah untuk beriman dengan rukun iman ini. Apakah takdir dapat diubah oleh Allah SWT melalui ikhtiar, ikhtiar dan juga doa? Rasulullah SAW bersabda, La yuraddu doa la yurad la yuraddul qadar illa doa la yaruddul qadar illa doa atau kama qala Rasulullah SAW tidak bisa menolak takdir kecuali doa maksud dari sabda Nabi SAW bahwasanya tidak menolak takdir kecuali doa bahwasanya doa itu bisa merubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain merubah dari satu takdir menuju takdir Allah yang lain seseorang ditakdirkan sakit oleh Allah SWT maka dengan doa keadaan kita yang semula sakit bisa berubah menjadi kesembuhan dan kesembuhan adalah termasuk takdir Allah. Sakit kita adalah termasuk takdir Allah. Doa kita adalah termasuk takdir Allah Swt. Dan sembuhnya kita adalah juga termasuk takdir Allah Swt. Jadi doa tersebut yang juga merupakan takdir Allah bisa merubah dari satu keadaan yang merupakan takdir Allah menuju ke keadaan yang lain yang juga merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ikhtiar. Sama dengan doa, ikhtiar kita adalah termasuk takdir Allah, usaha kita adalah termasuk takdir Allah yang bisa merubah dari satu keadaan yang merupakan takdir menuju ke keadaan yang lain. Orang yang semulanya jahil, tidak tahu. Kemudian dia berikhtiar dan berusaha menuntut ilmu, belajar, membaca, menghadiri majelis-majelis ilmu. Maka dia berusaha berikhtiar untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Dan ikhtiar dia adalah termasuk takdir Allah. Kemudian akhirnya dia menjadi orang yang mengetahui mengetahui agama, mengetahui hukum-hukum Allah, maka ini juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhtiar yang dia lakukan yang merupakan takdir Allah, dia berubah Allah mengizinkan untuk berubah dari seseorang yang jahil, orang yang awam yang tidak mengetahui menjadi orang yang mengetahui. Ini maksudnya. Kalau takdir sudah jadi ketentuan Apakah usaha manusia Untuk menuju kebaikan Sudah sia-sia Kita sebagai manusia Sebagai seorang muslim Diperintahkan oleh syariat Oleh Allah dan Rasulnya Untuk beramal I'malu Fakullun muyassarun lima khuliqalah Beramalah kalian Dan amalan yang kita lakukan Tidak sia-sia dan tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang berbuat baik. Kita mengetahui takdir tapi sering merasa ragu pada waktu akan melakukan sehingga terabaikan. Apa langkah-langkah yang diambil di antaranya adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan dan juga bisikan-bisikan setan yang terkutuk. Fa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Apabila ada bisikan-bisikan dari setan maka hendaklah kamu berlindung kepada Allah innahu huwas samiul alim karena sungguhnya Allah itu Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Apabila ada keraguan terhadap iman kepada takdir, maka kita berlindung kepada Allah. Dan kita katakan amantu billah, aku beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. untuk lebih yakin apa yang dilakukan oleh perbuatan dan juga hati di antaranya adalah dengan mengingat kembali ayat-ayat Allah SWT dan juga sabda-sabda Rasulullah SAW yang memerintahkan kita untuk beriman dengan takdir. Kemudian juga Jangan kita terlalu jauh dari majelis-majelis ilmu Karena diantara sebab yang bisa menambah keimanan kita Keimanan kepada Allah Keimanan kepada takdir, kepada hari akhir Adalah menghadiri majelis-majelis ilmu Dan juga diantaranya Adalah berteman dengan orang-orang yang soleh yang apabila kita dekati dia akan menambah keimanan kita maka inilah yang dinamakan dengan teman yang soleh adapun teman yang tidak baik maka mereka adalah teman yang apabila kita mendekat maka justru akan melupakan kita dengan Allah dan mengurangi keimanan kita Untuk wanita saat ihram dilarang menggunakan kaos tangan. Bagaimana hukumnya dengan punggung telapak tangan? Apakah wajib ditutup? Bagaimana saat dia salat saat ihram? Apakah cukup dengan baju ihramnya? Ya, seorang wanita ketika ihram dilarang untuk memakai kaos tangan. Demikian pula dilarang memakai niqab yaitu penutup wajah, cadar yang membentuk wajahnya atau membentuk kepalanya. Makin adalah dua perkara yang dilarang bagi seorang wanita yang sedang melakukan ihram untuk memakainya. Adapun apabila dia bertemu dengan laki-laki yang ajanib, laki-laki yang bukan mahram, maka sesuai dengan yang pernah dilakukan oleh para wanita dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW apabila mereka dalam keadaan ihram dan pada asalnya mereka membuka wajahnya namun ketika bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya laki-laki asing maka mereka menjulurkan kain dari atas kepalanya Menjulurkan kain jilbabnya dari atas kepalanya Untuk menutupi wajahnya Dan apabila sudah meninggalkan atau sudah jauh dari Laki-laki asing tersebut Maka mereka membuka wajahnya Ini yang dilakukan oleh para sahabat Dari kalangan wanita Di zaman Rasulullah SAW Demikian pula kaos tangan maka apabila dia bersama wanita yang lain dibuka dibuka tangannya tidak memakai kaos tangan apabila hanya bersama dengan wanita yang lain silahkan dibuka tangannya dan apabila berada di dekat laki-laki yang asing yang bukan mahramnya maka ditutup tangannya dan ditutup tidak menggunakan kaos tangan bisa dengan menggunakan kain atau barang yang lain. Apakah hukumnya umrah sunnah setelah haji tamatuk selesai melakukan umrah dan menunggu 10 Zulhijjah? Para ulama mengatakan bahwasanya seseorang yang bepergian sekali maka dia melakukan umroh sekali saja. Satu bepergian, seseorang melakukan umrah sekali saja. Jadi apabila nanti kita ingin melakukan tamattu, kemudian kita melakukan ihram, melakukan umrah, maka setelah itu kita menunggu sampai datang waktu haji dan tidak mengulang-ulang umrah. Ini yang dikatakan oleh para ulama Mereka berdalil bahasanya Nabi Muhammad SAW Selama hidupnya beliau umrah empat kali Dan tinggal beberapa hari di kota Mekah Akan tapi tidak ada riwayat bahasanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Melakukan umrah berulang kali ketika itu Dan juga tidak menyuruh sebagian sahabat atau para sahabat untuk melakukan umrah berulang kali. Padahal perjalanan di zaman itu lebih berat daripada perjalanan di zaman sekarang. Sekarang kita bisa sampai ke Mekah dalam waktu 5, 6 jam atau 7 jam dengan fasilitas yang memadai Bahkan kita bisa pulang balik Melakukan umrah Dalam satu hari Apalagi orang yang datang dari Madinah Menggunakan pesawat Ke Jeddah Bahkan dalam setengah hari dia bisa langsung pulang Ke daerahnya Tapi di zaman dulu Di zaman Rasulullah SAW Perjalanan dari kota Madinah ke Mekah kurang lebih 10 hari dengan panasnya, dinginnya, capeknya. Kemudian pulang kembali 10 hari. Tapi tidak ada riwayat bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, mumpung kita berada di sini, mari kita umrohkan keluarga kita atau orang yang sudah meninggal di antara keluarga kita karena belum tentu kita bisa ke sini lagi Seandainya itu disunahkan dan baik Tentunya sudah beliau perintahkan Karena seorang Nabi Kewajiban dia adalah menyampaikan segala sesuatu yang baik yang dia ketahui Tidak boleh menutupi kebaikan sedikit pun Seandainya itu baik Tentunya sudah beliau salah salam perintahkan kepada para sahabat dan sudah dilakukan oleh para sahabat sebelum kita lakukan. Tapi tidak ada riwayat bahasanya beliau melakukan dan tidak ada riwayat bahasanya beliau memerintahkan kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, yang kita lakukan jamaah sekalian bukan dengan memperbanyak umroh sampai sehari dua kali atau tiga kali tapi yang kita lakukan adalah memperbanyak ibadah-ibadah yang lain dengan banyak melakukan sholat, Bersadaqah tawaf, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran. Alhamdulillah, pintu-pintu kebaikan banyak yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu kosong antara Eh, umrah nanti sampai kita melakukan ibadah haji. Melihat kenyataan bahwasanya penduduk dunia sekian miliar banyaknya tetapi yang mau beriman hanya sedikit, apakah hal itu sengaja Allah SWT mentakdirkan demikian? Semua yang terjadi di permukaan bumi ini adalah dengan ilmu dengan tulisan dengan kehendak Allah swt. wa kesesatan dan juga hidayah itu semuanya dengan takdir dan juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua apa yang terjadi dan dikehendaki oleh Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan terjadi dengan kehendak Allah tetapi tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan, kekufuran terjadi dengan kehendak Allah tetapi tidak Allah cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yarda li'ibadihi al-kufr." Dan Allah tidak ridha kekufuran dari hamba-hambanya. Menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan kemaksiatan, tidak ridha dengan kekufuran, dengan kesyirikan, tapi Allah SWT mencintai ketaatan Mencintai tauhid Mencintai Berpegang teguhnya kita kepada agamanya Oleh karena itu seorang muslim Berusaha untuk mencari ridha Allah SWT Mencari apa yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan beramal, beriman dan juga menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Seandainya ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata dan seandainya ada kesalahan, maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan dan saya memohon ampun kepada Allah Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.